Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa Wa ashadu an la illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah نواصل درسنا من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah bab yang keempat tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat ya. dan seterusnya. Nah. Tapi <clears throat> Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima tentang wajibatus shalah. Wajib-wajib salat. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya wajib-wajib sholat ada delapan. Nah. Lakin man tatabba'a al-adillah wa aqwal ahli al-'ilm yajid annahu aw annaha akthar min dhalik. Yang meneliti dan membahas dalil-dalil ya. dan juga ucapan para ulama tentang hal ini ya, dia akan mendapati bahwasanya wajib-wajib solat lebih dari delapan. Kemudian juga <clears throat> telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya Orang yang meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja Batolat sholatuh maka batal sholatnya Wahada alal qawul dan ini menurut satu pendapat Batal sholatnya jika dengan sengaja meninggalkan wajib-wajib sholat Li'anahu mutala'ib fiha karena dia dihukumi sebagai orang yang mutala'ib Main-main dalam sholatnya Sengaja meninggalkan wajib-wajib sholat Teranggap sebagai orang yang main-main dalam sholatnya Sehingga sholatnya batal Adapun jika lupa maka akan ter Angkat ya, dengan sujud sahwi ya, Atau tersempurnakan dengan sujud sahwi <clears throat> baik sebelum salam atau setelah salam. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu juga <clears throat> tentang wajib-wajib sholat diantaranya adalah semua takbir selain takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah ucapan sami Allahu liman hamidah bagi seorang imam atau seorang yang munfarid yang sholat sendirian nah, wajib baginya untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku'. Dan ini madhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, demikian pula yang pertama tadi semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya wajib dalam sholat. Juga madhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Asalis atau asalisa yang ketiga apa? Ucapan Rabbana walakal hamdu. Nah. Atau Rabbana lakal hamdu. Bagi semuanya. Nah. Di sini dikatakan lil makmum fakot untuk makmum saja. As-sahih lil kul. Yang benar untuk semuanya. Untuk makmum, juga untuk imam dan juga al-munfarid. Dia juga membaca Rabbana walakal hamdu setelah sami Allahu liman hamidah. Dan seorang makmum hanya membaca ini. Ya. Rabbana walakal hamdu dan tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Ya. Adapun menggabungkan keduanya bagi makmum, ya, maka tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang hal tersebut. Bahwasanya makmum menggabungkan sami Allahu liman hamidah dengan Rabbana walakal hamdu. Tidak ada keterangan yang menjelaskan hal ini. Bahkan hadis menunjukkan bahwasanya seorang makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja. Nah, dikatakan oleh Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, "Lam yasih fi dzalika syai'un an al-ma'muma yajma'u bainat tasbih wa tahmid." Tidak sahih ya. tentang hal itu sedikit pun bahwasannya makmum menggabungkan antara tasbih sami Allahu liman hamidah dengan tahmid Rabbana walakal hamd. Tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini sehingga makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat juga sudah kita baca di antara wajib-wajib sholat adalah ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Yang wajibnya adalah hanya satu kali dan disunahkan untuk menambah naam sampai tiga kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan boleh lebih dari tiga. Lakinnahu la yudawim ala dhalik. Boleh lebih dari tiga akan tetapi tidak boleh dilakukan terus menerus. Nah, tidak boleh dilakukan secara terus terus menerus. Nah, Kemudian sebagai tambahan faedah juga <clears throat> di sana terdapat riwayat yang menyebutkan e, tambahan lafad setelah subhana rabbiyal azim yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi lafad atau tambahan atau ziyadah wa bihamdi ini tambahan yang lemah nah, tambahan yang lemah yang naam tidak bisa dijadikan sebagai adali ad landasan ya, sehingga cukup subhana rabbiyal azim ya, karena tambahan wa hamdi adalah tambahan yang lemah kemudian juga sudah kita baca poin yang kelima tentang wajib-wajib sholat yaitu ucapan subhana rabbiyal a'la maha suci Allah Rabbku yang maha tinggi dan yang wajib adalah satu kali. Boleh dan sunnah tiga kali, nah, dan boleh lebih dari tiga kali, namun tidak melakukannya secara mudawamah, secara terus menerus. Nah. Taib. <clears throat> Kemudian Sebagai tambahan faedah Juga lafad tambahan Wabihamdi ketika sujud ya. Subhana rabbiyal a'la Wabihamdi ya. Sama Naam adalah lafad yang lemah Atau tambahan yang lemah nah. Sehingga cukup dalam doa sujud Subhana rabbiyal a'la dan sangat mengherankan ya. ketika eh, mereka mengaku naam dan mengamalkan doa ini dalam sujud ya bahwasanya doa sujud adalah subhana rabbiyal a'la maha suci Allah Rabbku yang maha tinggi ya. tetapi dia berpendapat bahwasanya Allah ada di mana-mana. Nah, ini kontradiksi ya, antara amalannya dengan keyakinannya. Nah, dalam sujud dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Ya. Nah. Tetapi dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Allahul musta'an. Nah. Kenapa dia tidak mengatakan subhana rabbiyal asfal, ya? Nah, atau yang semisalnya. Nah. Di sini pun terdapat faidah akidah. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala na'am maha tinggi fis sama. Ya. Istawa ala arsyih. Ya. Kemudian <clears throat> juga sebagai tambahan faidah yang terkait dengan ruku' was sujud. Nah. Yaitu tentang tata cara ruku' dan sujud. Nah. Tata cara ruku' Yang pertama adalah tamkinul yadain. Minar rukbatain. Dia memantapkan atau memegang ya, kedua tangan, ya, memegang aruk rukbatain kedua kedua lututnya. Nah, hadha Ini letak yang benar dari letak tangan ketika rukuk yaitu tangan dia memegang kedua lututnya. Berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a amkana yadayhi min bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku beliau apa mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Nah, artinya memegang kedua lututnya. Jadi bukan kedua tangan di betisnya ya, atau di pahanya, ya, akan tetapi berada di atas kedua lututnya atau memegang ya, kedua lututnya. Nah. <clears throat> Kemudian juga diantara makna atau cara ruku adalah hasrud dhuhr. Ha, sod, ya. Hasrud dhuhr. Sebagaimana dalam riwayat yang tadi. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'am amkana yadayhi min rukbatayhi wa hasara dhahrah. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku ya, Beliau mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Wahasoro zohroh. Dan beliau eh, meluruskan punggungnya. Baik. Ini <clears throat> tata cara ar-ruku'. Kemudian sebagai tambahan faedah dalam hal sujud Telah berlalu bahwasannya Sujud Termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun apa? Salat. Tidak sah suatu salat kecuali dengan menjalankan rukun tersebut. Nah. Taib. <clears throat> Di sini ada faedah penting. Berbeda hukum sujud ya, dengan hukum uh, sujud di atas tujuh anggota sujud. Kalau hukum sujud itu sendiri adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, sedangkan sujud di atas tujuh anggota sujud, ya, apa saja tujuh anggota sujud? Kedua telapak tangan, kemudian kedua, kedua lutut dan kedua ujung kaki dan e, apa ini? Nah dahi dahi beserta dengan hidung. Nah, jadi satu. Sehingga menjadi tujuh anggota sujud. Nah. Adapun sujud dengan tujuh anggota sujud, naam, hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya wa, wajib. Nah, ya, jadi bedakan tadi antara hukum sujud itu sendiri dengan hukum sujud di atas tujuh anggota sujud. Kalau hukum sujud itu sendiri adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak sah sholatnya kecuali dengan sujud. Adapun sujud dengan tujuh anggota sujud adalah hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Nah, Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibn Rushd ya. atau Ibn Rushd rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Membedakan antara hukum sujud itu sendiri dengan hukum sujud di atas tujuh anggota sujud. Kemudian sebagai tambahan faidah di sana terdapat doa-doa yang lain dari doa-doa yang dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Nah, di antaranya tadi sudah kita baca ketika ruku subhana rabbiyal azim dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Di sana ada doa-doa yang lain yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membacanya ketika ruku atau ketika sujud. Di antara doa tersebut adalah doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli Ini diantara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ruku dan sujud Bahkan beliau yukfir hadad doa Memperbanyak atau sering membaca doa ini Ketika ruku dan sujud Allahumma Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Doa lain yang juga pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan ketika sujudnya adalah doa Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Nah. Subuhun Kudus Rabbul malaikati warruh sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha Juga diantara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku atau ketika sujud diantaranya adalah doa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Sebagaimana dalam riwayat Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga diantara doa yang beliau baca ketika ruku <clears throat> adalah doa Subhana Rabbi Zil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azmah Subhana Rabbi Zil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azmah Ini ketika rukuk Ketika sujudnya beliau membaca Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, sama. Beliau baca ketika ruku dan ketika sujud. Sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i ya, rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini diantara doa-doa ruku dan doa-doa sujud. Dan disunahkan ketika sujud menambah dengan doa-doa ya, yang sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya. Nah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya jarak antara hamba dengan robnya, nah, jarak yang paling dekat antara hamba dengan robnya adalah wahwa sajid ketika dia sujud aqrabu ma yakunul abdu aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari beliau beberapa doa Ya. yang beliau baca ketika sujud. Ya. selain doa tasbih. Ya. Nah, kalau yang wajib adalah tasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ruku atau ketika sujud. Dan ketika sujud ditambah dengan doa-doa yang lain. Disunahkan berdoa dengan doa-doa yang lain yang sesuai dengan hajatnya. Dan Rasulullah SAW banyak eh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala inda sujudihi ketika sujudnya. Di antara doa yang pernah pernah beliau baca ketika sujud ya, adalah doa Allahumma a'udzu bi ridhak min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha Allahumma a'u a'udzu biridak min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Juga beliau pernah membaca doa dalam sujudnya ya, sebagai tambahan dari tasbih ya. Rabbik firli ma asrartu wa ma a'lantu Rabbi firli ma'asrartu wa ma'a'lantu Sebagaimana dalam riwayat An-Nasai Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Juga beliau pernah berdoa Allahumma gfirli dhanbi kullahu Niqtahu wa jillahu Awwalahu wa akhirahu Wa alaniyatahu wa sirrahu nah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma gfir li dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Juga beliau pernah berdoa dengan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nuran wa an shimali nuron wa amami nuron wa khalfi nuron wa tahti nuron wa ja'alli nuron sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa tahdi nuran wa ja'alli nuran Ini doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya. Sebagai tambahan setelah doa tasbih atau setelah setelah bertasbih. Nah, baik subhana rabbiyal a'la atau tasbih yang lainnya. Taib. <clears throat> Kemudian bagaimana tata cara sujud? Adapun tata cara sujud Yang pertama, apakah mendahulukan tangan ataukah mendahulukan lutut ya, ketika turun untuk sujud. Nah. Hal jawab yajuz Takdimul yadain au takdimur a, takdimur rukbatain. Boleh mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu ya. Dan boleh mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu. Li'adamid dalil karena tidak adanya dalil yang menunjukkan harus eh, tangan terlebih dahulu atau harus lutut terlebih dahulu. Sehingga karena tidak adanya dalil maka boleh. Tidak adanya dalil yang sahih ya, yang sahih dan soreh. Nah. Sehingga boleh tangan terlebih dahulu atau kedua lutut terlebih dahulu. Nah. Hadha huwa ini yang kuat. Ya, insyaallah nah bolehnya mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu atau kedua lutut terlebih dahulu. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan insya al musalli yad'u rukbataihi qabla yadayhi wa insya'a wada'a yadayhi qabla rukbatayhi wa salatuhu sahihatun fil halatain bittifakil ulama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah jika dia mau, dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Dan jika dia mau, dia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. solatnya sah dalam dua kondisi ini. Baik tangan dulu atau lutut dulu. Bittifakil ulama dengan ittifak kesepakatan para ulama. solatnya sah. Nah, boleh ini, boleh itu. Falinsan yakhtar linafsihi ma tayassaralah. Seorang memilih untuk dirinya sesuatu yang lebih mudah baginya. Kalau dia lebih mudah tangan dulu ya monggo. Eh? Jika dia lebih mudah lutut dulu ya monggo. Kemudian di mana diletakkan kedua tangan ketika sujud? Nah. Kedua tangan ya. ketika sujud diletakkan naam sejajar dengan al uzunain, ya, sejajar dengan kedua kedua telinga. Ketika sujud, tangan diletakkan sejajar dengan kedua telinga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau Al-Bara bin Azib ditanya Aina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadau wajhahu idza sajad? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya ketika sujud? Maka Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menjawab, "Baina kaffai." Beliau meletakkan kedua wajah ah, beliau meletakkan wajahnya di antara kedua tangannya atau kedua telapak tangannya. Al hadis sahih. Baik. Kemudian Bagaimana posisi atraf al-asabi? Posisi eh, ujung-ujung jari-jari ketika sujud ujung-ujung jari-jari naam ketika ketika sujud yaitu jari-jari kaki maksudnya kalau jari-jari tangan otomatis menghadap ke arah kiblat nah. bagaimana posisi jari-jari kaki ujung-ujung jari-jari kaki ketika sujud nah. posisi jari-jari kaki atau ujung-ujung jari-jari kaki ketika sujud adalah tastaqbilul qiblah menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. al Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu. anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza sajada istaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau menghadapkan atau mengarahkan ujung-ujung jari-jari kakinya nah, al-qiblah ke arah kiblat. Nah, ahum ya bentuknya ya. Ujung-ujung jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Kemudian Bagaimana kondisi telapak tangan? ketika sujud. Apakah nah, apa ini namanya? Hah? Merenggang, eh? merenggang mekar, eh? ataukah eh, menggenggam, ya. atau seperti apa? Taib, telapak tangan yang diletakkan di atas tempat sujud, nah, itu غير mafrusyah, غير ya, mafrusyah, wa ghair makbudah, tidak uh, terbentang, ya, naam, dan tidak tergenggam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Halimah Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Humaid masih dalam hadis yang sama. Atau hadis yang lain namun sahabatnya sama Abu Humaid. Beliau menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau jelaskan adalah fa idza sajada wada'a yadayhi ghair muftarish wala qabiduhuma wala qabidihuma. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya nah, ghair muftarish ya, tidak terbentang. Nah, apa ini? Eh, Walakau bidhuma dan tidak menggenggamnya, hmm, tidak seolah-olah menggenggamnya. Ya. Sehingga ya apa? Nah, eh, kondisinya tangannya seperti ini ya. tidak muftarish seperti ini kayak mau mencakar ya. tidak juga seperti naam menggenggam Kemudian di manakah lengan tangan. Mana lengan? Ini ya. Lengan tangan ketika sujud. Lengan tangan ketika sujud Naam turfa Atau turfa'a Kedua-duanya diangkat Tidak menempel di lantai ya. Sehingga yang menempel di lantai hanya apa? Hanya telapak tangan. Adapun lengan tangan diangkat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalb Luruslah atau tegaklah kalian ketika sujud ya. Sujud dengan benar, tegak Dan janganlah salah seorang diantara kalian eh, apa? membentangkan lengannya ya, di lantai seperti yang dilakukan oleh al ghalib ya. seperti yang dilakukan oleh al ghalib kalbun. Bagaimana kalbun kalau duduk? Ya. Ininya lengan lengannya di di lantai di tanah. Nah, gitu nggak? Hah? Nah, jangan sujud seperti itu. Sujudnya adalah dengan mengangkat lengan tangannya. Karena jika dia Oh, menempelkan lengan tangannya ke lantai atau ke tempat sujud maka eh, menyerupai kalbun ya, menyerupai kalbun atau menyerupai eh, binatang yang lain harimau singa juga seperti itu bentuknya kan? Bahkan dalam riwayat yang lain la tabsud dhira'aik kabasti siba. Ya. atau sabu. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian atau janganlah engkau membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas membentangkan tangannya. Ya. binatang buas mencakup harimau, singa, dan yang lainnya. Terus bagaimana kalau capek kondisinya? Ya, biasanya orang capek kan ya. kalau lagi capek biasanya berat untuk ngang apa e, sujud dalam keadaan seperti ini, ngangkat tangannya. Nah. Kalau capek, sebagian para ulama membolehkan kita meletakkan siku kita ya, di atas atau tangan kita di atas e, paha meletakkannya di atas paha. Jangan meletakkannya di atas lantai. Nah, ini jika kondisi taab eh, ya, atau mutaab capek. Nah. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim juga. Ya. Nah, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika." Apabila engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua e, sikumu. Nah, angkat kedua sikumu. Nah. Kemudian bagaimana posisi kaki atau naam apa ini? Al-qadam. Ketika sujud. apakah eh, terpisah? Ya. Apakah naam menempel atau bergabung. Nah, paham ya? Maksudnya? Hah? Paham nggak? Kaki, bagaimana kaki? Ya. Ketika sujud, apakah terpisah begini? Apakah uh, apa ini? Naam yudom digabungkan. Nah. As-sahih naam dhammul aqabain menggabungkan Naam uh, Al-Aqab ya. Apa Al-Aqab? Tumit nah, Menggabungkan tumit Kedua tumit nah. Dalilnya adalah hadis Menggabungkan atau mendekatkan ya nah, Jadi artinya boleh dia gabung nempel, yang penting dekat. Nah, tidak menjauh ya. Tidak tidak menjauh. Dalil adalah hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim juga ya. Nah, banyak di sini mengambil riwayat Muslim. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan sifat-sifat eh, solat Nabi saw Dalam riwayat Muslim dari sahabat atau sahabi Aisyah radhiyallahu taala disebutkan ketika beliau Aisyah radhiyallahu taala di malam hari kehilangan Rasulullah di mana Rasulullah? Karena dalam keadaan gelap, ya. Nah, dalam keadaan gelap. Aisyah radhiyallahu taala mencari-cari di mana Rasulullah, ya, suami beliau. Nah. Aku mencari-carinya, ya. Faltamastuhu kata beliau. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Maka tiba-tiba aku memegang eh, perut kakinya. Mana perut kakinya berarti? Hmm, bagian dalam kakinya. Ya. Itu telapak kaki ya. Wahwa fil masjid wahuma mansubatan. Dalam keadaan beliau di masjid ya. Mansubatan dan keduanya mansubatan, keduanya tegak. Nah, artinya mendapati keduanya dalam keadaan e, tegak. Nah. satu tangan beliau mendapati kedua kaki Rasulullah SAW ketika sujud tegak. Nah, kedua apa ini? Telapak kakinya ya, tegak. Nah, dengan satu tangan berarti apa? Kedua-duanya adalah mende mendekat, bukan menjauh. Beda kalau menjauh kan karena satu tangan nggak akan, yang lain nggak akan kenalan. Nah. Taib. <clears throat> Sudah lewat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah naam eh, disunnahkan untuk at-tajnih. Nah, at-tajnih kalau tadi mengangkat ya. Eh, apa ini? siku-siku dari lantai. Nah, sekarang at-tajnih. Ya. Menjauhkan lengan tangan atas dari apa ini? Ketiak atau apa ini? Hmm? Nah, sisi kak, sisi badan lah ya. Nah. Dijauhkan, namanya at-tajni. Nah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Naam Abdullah bin Malik Ibnu Buhayna Ibnu Buhayna radhiyallahu taala anhu bahwasannya Naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja hatta yabdua bayadu Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau merenggangkan kedua lengannya ini ya dari punggungnya sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu Alaihi wasallam. Nah, dan ini hukumnya sunnah. Tentunya ini ketika apa? Ketika tidak mengganggu yang lainnya. Nah, jangan wah ini hadis ini. Wah, ketika sholat jumaah wah akhirnya. Nah, akhirnya main sikut-sikutan ketika sholat. Nah, tidak. Nah, nah <clears throat> mengganggu orang lain hukumnya haram. Ya, sedangkan ini hukumnya sun sunnah. Ya, maka taib dilakukan sesuai dengan keadaan atau kondisi. Kalau sholat sendirian mungkin dia bisa sempurna melakukan itu, tapi ketika sholat berjamaah maka sesuai dengan kondisi jamaah. Taib wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan tentang faidah-faidah eh, terkait yang naam eh, berkaitan dengan ruku dan sujud.